rahimahullahu taala. Qala rahimahullah فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة Di dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwa orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah di dalam beribadah, dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. dia ber, me, menyembelih korban untuk Allah, bernazar untuk Allah juga bernazar untuk selain Allah. Nah, ya, minta syafaat kepada Allah, minta syafaat kepada selain Allah. Padahal pemiliknya Allah. Istighatsah kepada Allah, istighatsah kepada selain Allah. Nah, atau menganggap ada yang punya kuasa yang mengatur di alam ini selain Allah. Ini musyrik juga. Nah, mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun atau nasib hampir sama dari syafaat itu. Dibatil dibatalkan oleh Allah. Allah nyatakan mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak ada tidak ada gunanya bagi mereka syafaat orang-orang yang memintakan syafaat. Wa bayyana anna syafa'at al allati taqa idni. Innama hiya syafa'atu li ahli al-ikhlasi khassah. Allah jelaskan pula syafaat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an walayan apa seperti dalam ayat 6 dengan adanya pengecualian itu wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman liman adinala ya 6 kemudian dalam ayat yang lainnya 6 <clears throat> la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman liman yasha'u wa yarda artinya diisbatkan di situ syafaat-syafaat untuk orang-orang yang memiliki keikhlasan dan tauhid. Wa annaha kulluha minhu dan semua itu adalah dari Allah. Karena memang pemiliknya Allah. Untuk ahli ikhlas. Kalau kita baca keterangan beliau lagi, kalimatul ikhlas ini orang-orang yang memiliki tau, tauhid seperti dalam hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah. Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya, dia yang paling pantas untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencapai pengetahuan mengetahui bahwa memang la ilaha illallah Nah, itu diterangkan oleh beliau dalam tafsir surat kita, surat Muhammad, delapan pintu ilmu, delapan pintu, delapan jalan Nah, kelihatannya beliau apa namanya? membuat delapan itu wallah alam apakah ada di keterangan yang lain tambahan atau pengurangan tapi mungkin husnudzonnya bahwa beliau ingin menunjukkan bahwa pintu surga itu delapan nah, beliau ingin juga mungkin membuat yang seperti itu ya ada delapan pintu untuk mengetahui karena surga apa namanya la ilaha illallah itu adalah salah satu di antara kunci-kunci surga. Nah, seperti katakan para ulama, namanya kunci itu kan ada gigi-giginya. Tidak lost saja ya kan? Nah, gigi-giginya itu adalah syurutnya. Nah, supaya kita tahu bisa sampai kepada la ilaha illallah dengan tadabur Al-Qur'an. Mentadabur apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengetahui apalagi kelemahan-kelemahan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Baik itu malaikat, nabi, orang-orang soleh dan yang lainnya dan men, nah, mengilmui betapa sempurnanya Allah iya. dan seterusnya delapan pintu delapan cara untuk kita sampai pada kalimat tauhid iya, betul-betul mengakui la ilaha illallah nah baik qala rahmatan minhu dan syafaat itu sebagai rahmat dari Allah rahmat dari Allah tentu Allah kan Allah menyebutkan yudkhilu man yasha'u fi rahmatih Allah memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Mereka yang mereka anggap sebagai nah, mereka minta syafaat pada para habaib. Sudah ada jaminan. Sudah ada jaminan habaib itu akan memberikan syafaat. Nah, ini kan keturunan Nabi. Siapa bilang dia memastikan juga? Nah, mereka yang dapatkan bawa keturunan Nabi memang harus minta, dapat apa bisa menjamin untuk memintakan syafaat. Rasulullah SAW menyebutkan kepada putri yang disayanginya, sayyidat nisa'al alamin. Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'an. Ini jauhnya kayak gitu. Wajah versinya lebih banyak daripada wajah Arabnya. Nah. <clears throat> Kebanyakan beberapa habaib ya. Kadang-kadang banyak versinya lebih bentar daripada nah walaupun nah, tutup dengan fadrominya. Iya Pak ya? Enggak lihat. Nah, ini orang Arabnya enggak tahu. <laughs> Allah, Nah. Baik. Wa karamatan lisyafi'. Rahmat dari Allah dan sekaligus apa? Karamah, kemuliaan bagi yang memintakan syafaat. Wa rahmatan minhu wa afwan anil masfu'i lahu. Sebagai rahmat dari Allah dan maaf untuk yang dimintai syafaat, untuk yang menerima syafaat. Nah, tapi dalam sisi ini di nah ya, di seperti disebutkan di depan. Nah, dari keterangan Syekh Syekhul Islam rahimahullah, jadi bahwa hakikat syafaat itu Allah memuliakan si pemberi si peminta syafaat. Nah, Allah masukkan dia ke dalam rahmat Allah dan Allah tunjuk untuk memintakan syafaat. Bukan pilihan kita. Bukan kita yang memilih, Allah yang menunjuk mereka itu minta, apa namanya mintakan syafaat seperti diberitakan oleh Rasulullah para malaikat ya dalam Al-Qur'an ada para anbiya itu memintakan syafaat nah kemudian mujahidin yang gugur jalan Allah kemudian apa lagi anak-anak bayi kaum kaum muslimin mereka itu memintakan syafaat itu sebagai kemuliaan dari Allah untuk mereka rahmat dari Allah dan maaf untuk yang di yang menerima syafaat wa annahu huwal mahmudu 'alaiha fil haqiqah dan Allah lah sesungguhnya yang dipuji dengan syafaat tersebut <clears throat> dengan syafaat tersebut secara hakiki pada hakikatnya Allah yang dipuji bukan nah, maka dari situ dari mana mereka akan minta menentukan wa huwallazi dan dialah Allah lah yang adina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang memberi izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha untuk memintakan syafaat dalam urusan syafaat wa ana lahul maqamal mahmuda dan Allah berikan kepada beliau maqaman mahmuda yang dijanjikan oleh Allah. Nah. Fahada madalla alaihi kitab wa sunnah fi tafsilil qaul fi syafaat. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah tentang rincian pendapat tentang masalah syafaat syafaat. Wa qad dzakara al-musannif rahimallahu kalam Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah fi hadzal mawdhi' dan penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menukilkan kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam masalah ini bahwa wahwa kafin syafin cukup dan memuaskan. Hal maksud tujuan dari fihadal bab di dalam bab ini zikrun nusus menyebutkan dalil-dalil adalah yang menunjukkan ala ibtali kulli wasilatin wasabab untuk membatalkan menunjukkan batilnya gugurnya semua wasilah, semua sebab ya ta'ala bihil musyrikun di aliatihin yang dijadikan pegangan kaum musyrikin terhadap sesembahan mereka. Mulai dari yang pertama. Nah, mulai dari yang pertama. Ya, mulai dari disebutkan itu. Nah. Dalam bab 14 bisa termasuk di situ sampai bab 15 sampai bab ini. Ya, bab 16 ini. Nah, berturut-turut. Nah. nah. Dalam bab 14 itu kan disebutkan di situ tentang keadaan Rasulullah SAW bahwa beliau kata Allah laisa minal amri syai. Nah, sampai pada tingkatan siapa lagi yang mereka jadikan pegangan ini mereka sembah malaikat ini malaikat hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum ini sampai pada tingkatan syafaat terakhir. Seakan-akan mereka menganggap bahwa Allah itu sama seperti para raja butuh ajudan. Dan yang menentukan kalaupun menunjuk ajudan itu Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menunjuk dan mengizinkan mereka. Nah, bukan mereka maunya sendiri. Kalau pada raja, ajudan-ajudan itu bisa saja menyampaikan secara nah, tanpa izin ataupun dengan izin bisa saja masuk. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang bisa kecuali dengan izin Allah. Qala wal maksud di sini untuk mematahkan, membantah atau memutuskan semua sebab ataupun yani tali-tali yang digantungi dipegang oleh kaum musyrikin dengan alihah sesembahan-sesembahan mereka. Wa annahu laisa laha minal mulki syai' bahwa semua yang mereka sembah itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Nah, La yamlikuna min kitmir. Wa la yamlikuna mithqala dzarrah. Sebesar biji dzarrah pun tidak. Nah. La istiqlalan. Baik itu berdiri sendiri. Ya. Nah. Ya Allah di sini, mereka di sana misalnya, artinya di nah, di tempat lain mereka, ya Allah di menguasai alam ini, mereka membuat tempat lain sendiri, mencipta tidak, ya tidak, tidak istiqlal, istiqlalan wala musyarakah, bahkan tidak pula ikut bersama-sama. Wala muawana, tidak pula menolong sebagai pembantu-pembantu Allah. Wala muhadharah, maknanya sama. Wala minat syafaati syai, bahkan mereka tidak kuasa, tidak pula ada bagian dalam syafaat. Wa inna madzalika kulluhu lillahi wahdah. Ya, semua itu tidak lain hanya milik milik Allah satu-satunya. Fata'ayyana, maka jelas am yakunal ma'bud wahdah yakni bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan. Tidak ada yang disembah lagi selain Allah. Jadi tidak pantas dia berdoa kepada segala sesuatu selain Allah, minta rezeki kepada habaib, minta syafaat kepada nam habaib, istighatsah kepada nabi, ya, syafaat kepada nabi, malaikat. Tidak, boh. Tidak, boh. Anda lupa terus ini mau membawakan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Kasfus Syubhat. Ya urut urutan-urutan nanti mungkin bisa baca sendiri mungkin yang sudah mungkin ada terjemahannya dari Ustaz Luqman katanya kita Allah. Nah, itu untuk membaca lihat ya digiring ketika mereka berputar-putar di situ juga. Kami tidak menyembah para wali, kami meminta kami ini banyak dosa ya dan banyak dosa. Jadi kami datang kepada Allah malu segan. Jadi biar minta kepada para wali itu biar mereka yang mintakan kepada Allah. Ya. Apa nggak sama sama orang-orang yang dahulu yang mereka mengatakan mana abuduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Mana abuduhum ini mereka mengatakan haulai syufa'una indallah. Mereka ini yang mintakan syafaat untuk kami di sisi Allah. Bahasanya beda tapi tujuannya sama. Nah, makanya mereka dikatakan musyrikin. Tapi mereka tidak mau. Kami mengucapkan la ilaha illallah. Antum baca di dalam kasus surat itu. Ya, betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah sudah gugur. Sebagaimana orang ini belum tentu orang yang berwudu itu ya artinya kalau orang itu mau sholat kan harus sempurna wudhunya lengkap ya, tidak batal ya. kalau misalnya batal wudhunya bisa sholat tidak kan nah seperti itu juga nah, Islam itu bisa batal karena hal-hal yang nah, dia langgar dari prinsip-prinsip yang paling penting. Misalnya dia menghinakan Al-Quran, ya. Nah, apa seperti menginjak mushaf atau menyatakan sholat itu tidak wajib, zina itu tidak haram, khamr itu tidak haram. Ini bu bisa keluar dari dari Islam. Bahkan mengangkat manusia biasa sederajat dengan Nabi ya mengatakan Ahmad Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi kafir Musailamah saja kafir apalagi Mirza Ghulam Ahmad orang gila yang dikatakan orang gila memang penyakit penyakit, penyakit jiwa nah wallahu alam bisawab ilahuna subhanakallah alhamdulillah